وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwah fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an Bersyukur kita kepada Allah Dan kita panjatkan puja dan puji hanya untuknya Atas segala karunia dan limpahan nikmat Yang tercurah kepada kita semua terutama nikmat Islam dan nikmat sunnah sehingga pada malam ini kita masih berada di atas sunnah nabinya kita berharap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih menambah nikmat Allah tercurah kepada kita semua. Karena Allah telah berjanji dalam kitabnya dan Allah tidak akan mengingkari janjinya La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiur Rahmah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Mengajak manusia kepada jalan Allah. Membimbing manusia di atas cahaya hidayah di atas agama Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka kembali kepada jalannya. Salawat dan salam kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian gelap. Ikhwani din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan suatu majelis yang penuh dengan berkah yaitu majelis ilmu ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk benar-benar menekuni agama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an aqimuddin eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wala takun wala takun wala, wala takunu Surat uh, Yunus ayat 105. Dan agar kata Allah Subhanahu wa taala kamu menegakkan wajah kamu kepada agama yang lurus ini. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dan tegakkanlah wajahmu kepada agama yang hanif ini itulah fitrah yang Allah telah tetapkan yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut tidak ada perubahan pada fitrah Allah pada penciptaan yang telah Allah gariskan tersebut akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam kedua ayat ini para ikhwah fiddina azanillah wa iyakum jami'an kita ingin mengambil satu faedah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an aqim wa aqim wajhak iqamatul wajah menegakkan wajah. Kalau saya tanya antum wajah apa itu wajah? Apa itu wajah? Wajah. Allah Subhanahu wa taala di mana pada wajah ini ada mata, ada ada apa namanya? telinga, ada hidung, ada mulut. Allah Subhanahu wa taala menegakkan wajah, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menegakkan wajah kita ini kepada siapa? Kepada apa? Kepada agama yang yang hanif ini. Ini adalah isyarat ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an agar kita benar-benar serius memperhatikan agama kita. Apa artinya serius memperhatikan agama? Yaitu dengan tafakuh, dengan menekuninya, mempelajarinya. Hingga kita dikatakan orang yang iqamatu eh, yuqimu wajhahu ala syai' dia menegakkan wajahnya atas sesuatu. Artinya dia tongkrongi. Ya, dia tongkrongi itu sesuatu itu, barulah dikatakan dia menegakkan wajahnya pada sesuatu tersebut. Misalnya buku, dia menegakkan wajahnya atas sebuah buku. Apa ah, maksudnya dia tongkrongi begitu? Dia lihati, dia seriusi, ya, dan konsentrasinya terpusat kepada apa yang ada di hadapan wajahnya. Itu namanya ikomatul wajah. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita untuk iqamatul wajah liddin untuk agama. Jadi harus serius ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an di dalam menekuni agama ini. Kita harus menongkronginya. Kalaulah ahli dunia, ahli dunia menongkrongi dunia mereka. Sampai-sampai ada istilah anak nongkrong menongkrongi sesuatu yang dicintainya, yang disukainya, yang menjadi hobinya. Nah Allah memerintahkan hambanya bukan untuk menongkrongi itu. Tapi menongkrongi apa? ad ikhwanifidin, azan ya Allah wa ayyakum jami'an. Itu mungkin faedah yang dapat kita petik dari dua ayat tadi. Surat Yunus ayat 105 dan surat Ar-Rum ayat 30. Allah memerintahkan kita untuk serius di dalam menuntut ilmu agama, menongkrongi agama kita ini. Bagaimana kita menongkrongi sesuatu? Yaitu benar-benar kita memang kita pusatkan perhatian kita kepada sesuatu yang ada di hadapan kita itu. Wajah kita tegak. Keluar dari situ orang-orang yang tidur. Orang yang tidur dikatakan dia iqamatul wajh ala syai'. Apakah dikatakan demikian orang yang tidur Apakah iqamatul wajah ala syai'? Tidak. Ya. Orang tidur tidak termasuk orang yang dikatakan dalam bahasa Arab yuqimu wajhahu ala syai'. Dia menegakkan wajahnya atas sesu, sesuatu, ikhwan fillah. Walaupun ayat ini memiliki makna yang sangat luas. Ya, akan tapi salah satunya adalah isyarat agar kita tidak lalai, tidak lengah, tidak mengabaikan din kita ini. Terutama di dalam Bab menuntut ilmu juga. Ada yang menuntut ilmu, ikut juga menuntut ilmu, tapi dia tidak serius. Tidak ditongkronginya dengan benar. Ya. Datang-datang juga, tidur lebih banyak daripada meleknya. Ini bukan menongkrongi agama, ikhwan fillah azan ini enggak benar. Ini tidak menunjukkan keseriusan. Orang yang serius itu bukan hanya di majelis, di rumah juga dia ulang-ulang. Itu namanya serius. Seperti kita menongkrongi sesuatu, kita punya hobi sesuatu, kita tongkrongi orang yang hobi komputer, ditongkronginya komputer itu pagi dan petang mungkin hampir 24 jam dilihatinya aja hingga dia ahli. Dia ngerti dia. Nah, agama punya hak untuk dilakukan seperti itu juga, Ikhwanifiddin. Karena Allah mengatakan wa anakim wajhaka lid-dini hanifa. Wa aqim wajhaka. Dua kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iqamatul wajah. Wajah ini jangan wajah tidur saja kan begitu ya. Ya, jangan terlalu banyak tidurnya daripada meleknya. Hingga ya, kesempatan antum untuk menuntut ilmu, untuk berkarya untuk agama ini juga semakin sedikit. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kan lucu rekaman hidup antum isinya tidur melulu. Gimana ngelihatnya nanti di akhirat? Jam sekian ya rekamannya apa? Tidur. Jam sekian lagi dilihat tidur juga. banyak <laughs> rekaman hidupnya banyak tidurnya. Kalaulah dipasang kamera ya pada matanya lalu disimpan dalam satu ruang harddisk yang sangat besar. Ya perjalanan hidup seseorang mulai dari dia kecil sampai besar sampai mati, lima 50 tahun. Ya, dihitung rekaman tidurnya ternyata lebih banyak. Apa nggak rugi, Fanifidin? Azan ya Allah. Jadi kita harus kalkulasikan itu juga. Apa yang kita sudah berikan untuk din ini? Apa yang sudah kita laksanakan untuk merealisasikan firman Allah tadi? Wa an aqim wajhaka din. Ini merupakan cambuk bagi penuntut ilmu. Coba lihat ulama. Coba lihat waktu tidurnya, mana lebih banyak? Syekh Al-Albani yang uh, bukunya akan kita bahas pada malam ini sirah para ulama itu penting untuk kita ulang-ulang kita lihat kita bercermin dari mereka karena kesuksesan yang telah mereka peroleh ya kesuksesan yang mereka telah peroleh yang jalan yang telah mereka tempuh untuk memperoleh kesuksesan tersebut merupakan pelajaran bagi generasi yang yang akan datang. Karena mereka juga belajar dari generasi sebelum mereka, Ikhwan Itulah dia mata rantai. Gak akan bisa antum ya mencapai kedudukan seperti yang dicapai oleh ya, eh, generasi salaf kita yang terdahulu yang telah sukses melalui jalan lain. Gak ada. Ya. Ya, enggak ada tanaman liar di dalam agama ini. Semua sudah ada akarnya. Ya, kalau mau jadi tanaman liar ya itu cepat matinya. Ya, nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita bercermin dari mereka ya, seperti yang kita jelaskan Syekh bin Bas tidak akan menjadi Syekh bin Bas jika waktunya banyak diisi dengan lalai dan tidur. Demikian juga Syekh Al-Albani dan masaih yang lainnya. Kalau kalau antum mau membaca biografi mereka, ikhwanifiddin azan azani. Ya. Jadi benar-benarlah ya camkan firman Allah wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa aqim wa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa dua kali Allah menegaskan untuk iqamah iqamatus shalah artinya apa tegak bukan rebah kan begitu ya nah, udah rebah menjam lagi ya hanyut di bawah mimpi ya kan ifidin azani Allah wa iyyakum jami'an taib jadi seorang penuntut ilmu ya kita semua adalah penuntut ilmu insyaallah Allah harus benar-benar memanfaatkan waktunya untuk membaca. Iqra. Karena membaca itu adalah gerbang ilmu ikhwanifiddin. Ya siapa saja yang malas membaca, dia akan jauh dari ilmu. Malas membaca, dari mana dia tahu ilmu? Bagaimana dia mengetahui ilmu kalau dia malas mem membaca? Nah, jadi harus punya gairah, semangat untuk membaca. Dahulu para salaf mereka menginfakkan harta mereka untuk beli buku dan mereka kantongi dalam dalam saku mereka ada kesempatan mereka baca. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Imam Ibnul Qayyim mewariskan tidak mewariskan apa-apa kepada keluarganya selain buku-buku yang menjadi miliknya. Nah demikian. Demikian juga Syalbani dan lain sebagainya. Itu adalah sirah generasi salaf kita. Ya salaf itu ada salaf yang jauh, ada yang dekat dengan kita yang mungkin bisa kita ambil permisalan yang mungkin bisa kita contoh untuk zaman sekarang ini, khonifiddin azani Allah. Karena salaf itu adalah sesuatu yang telah mendahului kita. Syekh termasuk orang yang telah mendahului kita. Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin. Nah, itu gambaran contoh bagaimana keberhasilan dakwah mereka. Ya, apa yang mereka hadapi juga sama seperti apa yang kita hadapi. Bagaimana mereka berdakwah? Ya, ikuti, tiru mereka. Ya. Karena mereka telah dipersaksikan oleh umat atas kesalehan mereka, keilmuan mereka. Ya, sepakat umat untuk masa sekarang ini. Ikuti dakwah mereka, bagaimana mereka berdakwah, sabarnya, kegigihannya dan lain sebagainya. Ikhwanif itu itu merupakan contoh yang bagus untuk ditiru oleh ya para penuntut ilmu. Taib ikhwanifiddin azan ya Allah wa jami'an itu sebagai mukaddimah saja. Ya, Nah kemudian eh, kita sebenarnya pada malam ini hendak melanjutkan kajian yang telah kita sampaikan pada daurah tadi sore Yaitu kita tadi sore membahas buku Da'watuna Alkitab wa Sunnah Alaman Haji Salafil Ummah Yaitu buku ini adalah eh, transkrip dari muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani ya. Lalu di ditulis dan disalin kemudian dimunculkan ataupun dikeluarkan dalam bentuk buku. Itulah inilah bukunya yaitu berjudul Dakwatuna. Sebahagian dari isi buku ini sudah kita sampaikan pada kesempatan tadi sore. Nah, janjinya malam ini akan kita lanjutkan apa yang telah kita kupas tadi. Sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa isi buku ini pada intinya adalah eh, Syekh Al-Albani ingin menegaskan kepada kaum muslimin pentingnya kaum muslimin sekarang ini untuk menegaskan penegasan. Apa yang harus tegaskan? Yaitu eh, prinsip ketiga atau pedoman ketiga setelah pedoman Quran dan hadis. Yaitu apa? Pemahaman atau pedoman as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini adalah suatu perkara yang penting bahwa penegasan seseorang bahwa dia berada di atas pedoman Quran dan sunnah belum cukup. Dahulu maupun sekarang, jangan anggap dahulu cukup Quran dan sunnah, tidak perlu pedoman sahabat, tidak. Tetap perlu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga telah menyinggung hal itu di dalam kitabnya seperti yang akan disampaikan nanti oleh Syekh Al Albani. Jadi pedoman sahabat itu adalah satu pedoman yang tidak bisa dipisahkan dari pedoman Quran dan sunnah. Mungkin ada anggapan wah, eh, kalau sekarang perlu dulu nggak perlu. Tidak. Itu adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Ya karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, demikian juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sampaikan syair yang dibuat oleh Ibnu Qayyimil Jauziyah. Di mana dalam syairnya Ibnu Qayyimil Jauziyah mengatakan Al-ilmu yaitu ketika Syekh al menjelaskan apa itu ilmu, ya sekarang ini kita harus punya gairah menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyimil Jauziyah di dalam eh, di dalam eh, syairnya ini, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laisa bitamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi syafahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqih. Ini sudah kita jelaskan. Jadi di dalam syair ini ya, Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan tiga perkara. Yang pertama Martabatul ula tingkatan pertama adalah qala Allah, firman Allah, Allah berkata, itu ilmu. Dan yang kedua, martabatus saniyah qala rasuluhu, qala Rasulullah, ini merupakan pedoman yang kedua atau tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga wa qala sahabatu, perkataan sahabat. Nah, ini merupakan pokok yang ketiga atau tingkatan yang ketiga. Lalu timbul pertanyaan, apakah ini merupakan ini hanyalah hasil istihad dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani atau adakah sebelum beliau berdua, mereka berdua para ulama yang juga berpendapat seperti itu pada pertemuan tadi sore sudah kita jelaskan bahwa Ya, Al-Imam Ahmad juga menegaskan di dalam kitabnya Usul Sunnah di mana beliau menegaskan di poin yang pertama Usul Sunnah indana atau masuk bimakan alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, usul sunnah menurut kami yaitu menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang telah dipegang, pedoman yang telah dipegang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pertemuan tadi sore itu sudah kita jelaskan kaitannya, hubungannya. Ya, hikmah dibalik Imam Ahmad tidak menyinggung Quran dan Sunnah di poin yang pertama. Beliau cukup mencukupkan dengan mengatakan tamasuk bimakana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai isyarat bahwa untuk berpedoman kepada Quran dan Sunnah tidak ada dua orang Muslim yang berselisih paham untuk ini. Semua sepakat, ya, tidak ada perbedaan. Akan tetapi untuk pedoman yang ketiga, untuk pokok yang ketiga, untuk asas yang ketiga, yaitu apa? Berpegang teguh dengan pemahaman sahabat, dengan pedoman sahabat. Nah, disitulah kaum muslimin berbeda pendapat. Banyak mayoritas dari mereka berpaling dari pedoman ini. Sedikit dari mereka yang benar-benar berpegang dan memegang teguh, memegang teguh pedoman yang ketiga ini. Ikhwani fiddin, wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi di dalam poin tersebut Imam Ahmad menegaskan siapa saja yang sudah berpegang teguh dengan bimakan alai ashabu Rasulillah secara otomatis dia sudah apa? berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah walaupun tidak dia tegaskan seorang menyatakan saya berada di atas hadis salafus saleh otomatis dia adalah orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah walaupun tidak dia tegaskan orang-orang yang sibuk berkoar-koar kami berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah Quran dan Sunnah tapi tidak ada penegasan dengan pedoman sahabat, maka sebenarnya dia pada hakikatnya dia tidak berada di atas sunnah. Ingat, dia tidak berada di atas sunnah. Usul sunnah yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah atau masuk dimakan alaihi ashabu Rasulullah. Oleh karena itu tadi kita buat perbandingan di dalam masalah tauhid ya. Orang yang telah berpegang teguh dengan tauhid uluhiyah otomatis nggak perlu dia mengatakan saya ini adalah orang yang bertauhid rububiyah otomatis dia adalah orang yang bertauhid rububiyah jika dia telah melaksanakan tauhid uluhiyah tapi orang-orang yang sibuk berdakwah tauhid uluhiyah, Allah adalah pencipta, Allah tapi dia tidak menegaskan tauhid uluhiyah, apakah otomatis orang yang bertauhid uluhiyah sudah bertauhid rububiyah eh, uh, eh, uh, eh, uh, orang yang bertauhid rububiyah Ya pasti sudah bertauhid uluhiyah? Belum tentu. Orang-orang musyrik kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah, nggak ada keraguan. Seperti itu pula lah di dalam bab ini. Ya. Maka penting penegasan perkara yang ketiga ini. Sama pentingnya kita kita menegaskan makna dari tauhid la ilaha illallah yaitu la ma'budu bihaqqin illallah wa jami'an. Jadi pertanyaan tadi, apakah ini merupakan hasil istihad Ibnu Qayyimil Jauziyah hingga boleh dikatakan ya namanya juga istihad Ibnu Qayyim, boleh benar, boleh salah, boleh diambil, boleh tidak. Apakah seperti itu? Syekh Al-Albani memberikan jawabannya al-jawabula. Jawabnya tidak. Ini bukan istihad. Ya, hadza laisa minal istimbat. Ini bukan hasil istimbat, ini bukan hasil istihad logika Ibnu Qayyimil Jauziyah, wala huwa minal istihad alladhi yuqbalu yaqbalu ihtimal ayyakuna khata'an dan bukan juga hasil istihad yang boleh saja ada kemungkinan salah. Wa innama huwa i'timadan ala kitabillah wa ala hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah suatu apa namanya? Eh, satu perkataan yang berdasar, yang beriktimat, yang bersandar kepada kitabullah dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berdasarkan nas, bukan istihad. Nas. Adapun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya surat An-Nisa ayat 115 Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin Barang siapa yang menentang rasul sudah nyata baginya kebenaran hidayah dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Allah mengatakan di sini, Allah tidak hanya Allah tidak membatasi firman-Nya di dalam ayat hanya dengan wa may yusaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda titik. Tidak, tapi Allah melanjutkan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Lam yakul Allah tidak membatasi perfirmannya tersebut hanya dengan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Wa inna qala dzalika li hikmatin balighah. Ada hikmah yang sangat tinggi terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa hiyal lati nahnu an fi sadri bayaniha wa syarhiha. Itulah yang sedang kita jelaskan sekarang ini yaitu pentingnya seseorang itu tetap berada di atas sabilul mukminin jalan orang-orang yang beriman. Ini adalah ancaman orang-orang yang menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksud di dalam ayat ini? Mereka adalah as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an ikhwan fiddin. Ya, ketika Allah mengatakan al-mu'minun di dalam Al-Qur'an, siapakah generasi pertama atau orang-orang pertama yang dikatakan orang-orang yang beriman? Siapa orang-orang beriman? pada masa Nabi selain Nabi, nggak ada. Nggak ada orang-orang yang beriman pada masa Nabi ketika turunnya Al-Qur'an. Tidak ada orang beriman. Sehingga ayat ini untuk orang-orang yang akan datang. Adakah orang yang beriman pada masa Nabi? Ada. Siapa mereka? As-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi ayat ini tertuju kepada mereka. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin yaitu mengikuti selain jalannya para sahabat ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an wa bidzalika tanjuna an an tanharifu yaminan aw yasaran wa an an takuna walau fi juz'iyyatin wahidah aw fi mas'alatin wahidah min firqatin min firqatin min al firaqi ghairan najiyah wa illam nakul al firaqid dalah Camkanlah hal ini baik-baik agar kamu selamat dan tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Atau engkau walaupun di dalam masalah juz'iyah, walaupun dalam satu masalah terjerumus ke dalam firqatun min firqil ghairan najiyah. Jatuh dalam kelompok-kelompok yang tidak selamat kelompok-kelompok yang tidak selamat atau bisa kita katakan dengan dalam ungkapan yang lain dalam bahasa yang lain yaitu al-firaqud kelompok-kelompok yang sesat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadisnya yang ma'ruf ya dan kita ambil cuplikan yang penting di sini kata beliau wa aqtasiru minhul an ala asyahid minhu kita ambil ya apa namanya bagian yang penting saja yang menjadi pokok dalam pembahasan ini yaitu Nabi mengatakan wasataftariku ummati ala salatin wasaba'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ditanya oleh sahabat, "Man hiya ya Rasulullah?" Qala hiyal jamaah. Al jamaah hiya sabilul mu'minin. Syekh Al-Albani mengatakan yang dimaksud dengan al-jamaah adalah sabilul mu'minin. Fal hadis illam yakun wahyan mubashiran min Allah ala qalbi nabiyhi wa illa fahuwa iktibasun min al-ayatis sabiqah wa may yattabi ghaira sabilil mu'minin. Jadi hadis ini merupakan wahyu yang langsung dari Allah kepada ke dalam hati nabinya kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau bisa juga kita katakan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi yaitu wayattabi ghaira sabil mu'minin. Ya, jadi ini menegaskan kepada kita pentingnya berpegang teguh dengan sabilul mukminin dengan pedoman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak syak lagi mereka merupakan generasi yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin bagi mereka surga. Sebahagian mereka telah telah diberikan bisyarah, kabar gembira berupa sorga. Ya, itu generasi as-sahabah radhiyallahu um, uh, uh, um, hamba yang terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia terbaik setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya dan Allah uh, mendapati hati yang terbaik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih Eh, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalahnya, pemegang amanahnya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah hati nabinya dan utusannya, pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mendapati hati yang terbaik setelah hati nabinya adalah hati sahabat-sahabatnya. Maka Allah pilih mereka untuk menyertai nabinya, untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia setelah nabinya. Ini pilihan. Sama seperti Allah memilih nabinya. Ya. Karena nabi hanya seorang. Lalu setelah itu siapa yang menyampaikan kepada umat manusia? Siapa yang Allah pilih? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kepercayaan umat ini, amanatun li ummati. Ya, sebagai pengawa, pengaman bagi umat ini. Ya, pengaman bagi umat ini. Merekalah di pundak merekalah ya Islam ataupun syariat Islam disebarkan ke seluruh penjuru dunia sampai kepada kita sekarang ini ya Islam sampai kepada kita melalui mereka ikhwani fillah as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an Nah kemudian Syekh Al-Albani menjelaskan tentang sifat firqatun najiyah karakteristik firqah najiyah Idan Rasulullah lama ajaba an su'al jadi ketika Rasulullah menjawab pertanyaan mal firqatun najiyah, man hiya? Siapa dia itu firqatun najiyah? Nabi menjawab al-jamaah. Idan al-jamaah hum taifatul muslimin. Jadi jamaah itu adalah kelompok kaum muslimin. Kemudian di dalam riwayat lain, thumma ja'at riwayatun ukhra tuakkidu hadzal makna menegaskan makna yang telah kita sebutkan tadi, yaitu apa? Hai qala Rasulullah hiya ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu al-jamaah itu adalah apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Al-jamaah wahia al-firqatun najiyah. Al-jamaah itu adalah apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya walaupun seorang diri. Oleh karena itu, ya Ibnu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan Ya, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ma wafaqal haq, al-haq. Apa itu al-haq? Yaitu ma'ana alaihi Rasulullah wa ashabuhu. Walaupun kamu itu sendirian. Jadi ukurannya bukan jumlah. Yang menjadi ukurannya adalah apa? Berpegang teguh tamassuk bima kana alaihi ashab. Ya, berada di atas pedoman Rasulullah dan para sahabat itu yang menjadi ukuran ikhwanifiddin azanillahu wa jami'an jadi ashabi dalam sabda nabi tadi ashabi idzan hiya sabilul mu'minin itulah dia sabilul mu'minin ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa kadzalika ya demikian pula kata beliau al hadisul ma'ruf hadis al irbad bin sariyah hadis yang sudah ma'ruf yaitu hadis al irbad bin sariyah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Al Albani menyebutkan Syekh Al Albani menyebutkan wa aqtasiru minhul an ala maudhi syahid minhu. Pada bagian yang penting saja yaitu apa? Nabi mengatakan fa alaikum sunnati wa sunnatul khula wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Siapa sunnatul khulafa'ur rasyidin? Ada sunnah lain di samping sunnah Nabi. Sunnah apa? Sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini adalah isyarat bahwa Quran dan sunnah saja tidak cukup, kurang, harus ditambah dengan apa? Bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang hilang sekarang ini dari kaum muslimin hingga mereka tersesat, tidak tahu jalan. Ya. Walaupun mereka berkoar-koar kita Quran sunnah, Quran sunnah setiap golongan semua berikrar menegaskan bahkan menuliskan di dalam ADART ya organisasi mereka, kelompok mereka. Dalam buku-buku mereka kita adalah generasi Quran, sunnah, Quran, hadis. Semua golongan, semua kelompok. Tidak ada yang berselisih pendapat di dalam bab ini. Tapi ketika kita ingin menegaskan ya pedoman yang ketiga, pedoman sahabat Rasulullah mengikuti manhaj sahabat ya idahum yaftariqun. Tiba-tiba mereka saling berselisih, berpecah belah, enggak mau ikut. Kenapa? Karena mereka ingin ikut Quran Sunnah menurut rai, akal, hawa nafsu, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, ayat dan hadis bisa saja disetir, disitir, ya supaya supaya apa? Cocok dengan apa? dengan keinginan dan hawa nafsu. Ikhwani fiddina azanillah ya wa iyyakum jami'an. Nanti sebagaimana akan kita jelaskan. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan ya ila sunnatihi adafa ila sunnatihi sunnatul khulafaur rasidin. Menambahkan di samping sunnah khula, uh, beliau sunnah khulafaur rasidin. Nah, Kemudian Syekh Albani ingin menjelaskan di sini tentang fitnah tafarruq. Fitnah perpecahan di tengah-tengah umat. Min huna nahnu naqul. Dari sini kita katakan kata Syekh Al-Albani, ini adalah muhadharah yang disampaikan Syekh Al-Albani. Wa bi khassa fi hadzal zaman, khususnya pada zaman sekarang ini. Ya, zaman yang dilalui oleh Syekh Al-Albani tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang ini karena beliau baru-baru saja wafat. Ya, ketika beliau berbicara tentang zaman yang beliau hadapi, ya hampir samalah dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Zamanin tadarabat fihil ara wal afkar. Zaman yang dimana pada saat ini banyak sekali pemikiran-pemikiran, ya pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang saling bertolak belakang satu sama lainnya. Watakasaratil ahzab wal jamaat dan semakin bertambah banyak saja hizib-hizib, golongan-golongan dan jamaat-jamaat semuanya mengatasnamakan Islam. Semua mengatasnamakan Islam. Sampai Ahmadiyah saja mengatasnamakan Islam. Disuruh lepas ya label Islamnya dia nggak mau. Itu Ahmadiyah. azani azanillah wa iyakum jami'an. Semua kelompok Gak mau melepas label Islam, gak mau melepas label Quran Sunnah, tapi menambahkan dalam labelnya menurut manhaj salaf, menurut manhaj sahabat, gak mau. Ikhwani fi azani Allah wa iyyakum jami'an. Hatta asbaha kathirun minas syababil muslim ya'is hairan hingga banyak pemuda-pemuda Islam kata beliau yang kebingungan sekarang ini bingung menghadapi ya semua ada yang mengatakan ya semuanya sama saja. Ya. Ada kelompok susi lagi istilahnya. Sunni Syiah. sangkin bingungnya dia. Kayaknya Sunni benar, Syiah juga benar. Begitulah kebingungannya pemuda-pemuda Islam yang sekarang ini muncul gairah mereka, muncul gairah, gairah semangat, ghirah untuk kembali kepada agama sudah muncul. Cuma sayang, ya kebanyakan dari mereka tidak menemukan jalan. Ya, jadi kita ikhwan ahlus sunnah wal jamaah yang sudah mengerti pentingnya hal ini, kita harus sering-sering ya kita mendakwahkan ini kepada kaum muslimin. Pentingnya kita kembali kepada manhajus sahabah. Ini yang hilang sekarang ini. Ya. Mengajak kembali kepada Quran sunnah hampir semua orang menyerunya. Tapi ada satu yang kurang dan kita melengkapi kekurangan itu ikhwanifiddin. Fa'azanillahu iya. Itulah yang tidak dimiliki oleh ahzab itu. itu yang tidak dimiliki oleh jemaat itu ikhwanifiddin. Oleh karena itu Syekh Al-Albani dalam banyak kesempatan ketika berceramah menyampaikan e, nasihat ya, ilqaul muhadarah beliau sering menyampaikan rukun yang ketiga ini. Ya. Pentingnya kembali kepada pemahaman sahabat. Dan itu kita banyak, dapat temukan juga di dalam tulisan-tulisan beliau. Hampir dalam setiap kesempatan yang ada kesempatan celah untuk menjelaskan pentingnya kembali merujuk kepada pemahaman salaf beliau jelaskan. Ya. Karena ciri ulama adalah mengetahui prioritas ilmu. Ya, apa yang perlu, apa yang kurang bagi kaum muslimin sekarang ini? Di mana sak sakitnya di mana? Ya salahnya di mana kaum muslimin sekarang ini? Nah itu yang perlu disembuhkan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. La yadri kata beliau ila ayyi jama'atin yantasib. Enggak tahu dia kemana, jemaah apa yang harus dia ikuti dan kemana dia harus menisbatkan diri. Fahuna ya'til jawab fil ayah wa fil hadis. Nah, di sini ada jawabannya di dalam ayat dan di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau mengatakan it, uh, yang disebutkan di dalam ayat dan dua hadis, afwan dua hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu ittabi'u sabilal mu'minin Ikutilah sabilul mu'minin. Sabilul mu'minin fil asrul hadir, kata beliau. Apakah sabilul jalan orang-orang beriman pada masa sekarang ini? Beliau mengatakan al-jawabulah, bukan. Wa ma fil asrul ghabir, al-asrul awal. Namun Mukminun sabilul mukminin jalan orang-orang yang beriman pada masa-masa yang awal. Ya, generasi awal. Asrul sahabah, asrul salafus saleh ya masa sahabat dan masa salafu as-saleh haula'i yambaghi ayyakunu qudwatana mereka lah yang patut menjadi panutan kita teladan kita wa ayyakunu matbu'ana yang harus menjadi ikutan kita walaysa siwahum ala wajhil ardi mutlaqan dan bukan yang lain yang ada di muka bumi ini secara mutlak kata beliau ikhwani fid azanillahu wa iyyakum idzan da'watuna jadi dakwah kita di sini inilah yang menjadi syahid, ini yang menjadi pokok bahasan kita Takumu ala salatati arkan, tegak di atas tiga rukun. Alal kitab was sunnah wa ittiba'i salafis saleh. Faman za'ama bi annahu yattabi'il kitab was sunnah wa la yattabi' salafas saleh wa yaqulu bi lisani halihi wa qad yaqul bi lisani qalihi wa kalamihi hum rijal wa nahnu rijal. Orang-orang ikhwanifidin yang mengklaim kami mengikuti Quran dan Sunnah tapi nggak mau mengikuti paham sahabat. Sebenarnya mereka telah mengatakan walaupun bukan dengan lisan mereka, bukan dengan lidah mereka, tapi telah mereka katakan ya mereka laki-laki kami juga laki-laki. Sahabat laki-laki kami juga laki-laki. Mereka jantan kita juga jantan. Mereka punya otak kita juga punya otak. Itulah secara lisanul hal orang-orang yang mengatakan kami cukup Quran dan Sunnah titik. Karena sekarang ada orang yang anti salaf. Mereka mengatakan itu bid'ah. Yang penting sekarang ini kita berpegang teguh berpedoman Quran Sunnah titik. Ada yang mendakwahkan seperti itu, Ikhwanifiddin. Azanillah. Bahkan ada yang mencurigai dakwah Quran Sunnah menurut pemahaman salaf memecah belah umat. Ada. Ya. Jadi supaya enggak berpecah belah, Quran Sunnah titik. Dan nah, ini logika terbalik. Justru kalau kita Quran Sunnah titik saja kita berpecah. Kemana rujukannya? Justru mereka balikkan itu. Mereka katakan kalau kita selalu me menyuarakan, mendakwahkan, menyerukan Quran Sunnah menurut pemahaman kita akan berpecah belah terus. Kita nggak bisa bersatu. Ah, demikian kata mereka ikhwanifidina Azan. Jadi logika mereka terbalik. Mereka mengatakan dengan walaupun bukan lisanul qal bukan dengan lisanu kalamihi mereka telah mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Mereka bisa beristimbat, mereka beristihad, mereka punya paham, kita juga punya paham. Kan seperti itu orang-orang yang mencukupkan dengan Quran dan Sunnah. Tanpa perlu pemahaman sahabat ikhwan ya Allah wa jami'an. Fa innahu yakunu fi zaygin wa fi dalal. Nah, orang seperti ini pasti jatuh dalam zaig, penyimpangan dan kesesatan. Limadha? Kenapa? Li'annahu ma akhadha bihadhihi nusus allati asma'nakum iya Mereka tidak mau mengambil nas-nas yang telah kita perdengarkan kepada antum sekalian tadi. Ya. Jadi ikhwan fillah Allah wa yakum jami'an ya, kita harus merujuk kepada pemahaman as-salafus saleh tadi. Hal ittaba asabilul mu'minin? Apakah orang-orang seperti itu yang mengklaim Quran dan sunnah titik saja itu? telah mengikuti sabilul mu'minin? Jawabnya tidak. Wahalittaba ashabur rasul al-karim? Apakah mereka mengikuti sahabat-sahabat rasul yang mulia? Jawabannya tidak. Lalu apa yang mereka ikuti? Ittaba'a illam akul hawa faqad ittaba'a aqlah. Mereka telah mengikuti akal pikiran mereka. Kalau ya bisa juga kita katakan kata beliau, mereka telah mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Jadi orang yang hanya mengatakan Quran dan sunnah titik, sebenarnya mereka mengikuti akal dan hawa nafsu mereka. Ikhwanifiddin. Ya. Mereka mengucapkan kata-kata yang benar, mereka mengucapkan Quran dan sunnah, hadis dan ayat dan hadis, akan tapi tidak bersandar kepada pemahaman yang lurus. Itu penyakitnya. Wah fahal al aqlul ma'sum, fahalil Ya, kemudian Syekh Albani melanjutkan pertanyaan beliau kepada orang-orang itu, apakah akal kita ini maksum? Jawabnya adalah tentu saja tidak. Idan faqad dhalla dhalalan mubina. Mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ikhwani fid din, wa iyyakum Kemudian Syekh Albani mengatakan wa ana atakid. Aku yakin bahwa sebab perselisihan yang banyak terjadi, yang turun temurun ya, fi firokin ma'rufatin qadimatin yang telah ada pada kelompok-kelompok terdahulu wal khilafun nasi al yaum hadisan dan juga perselisihan yang terjadi pada hari ini kata beliau penyebabnya adalah huwa ada meruju ila hadzal masdar tsalis tidak mau merujuk kepada uh, rujukan atau pedoman yang ketiga ini dahulu ada juga firqah-firqah yang sesat contohnya apa al khawarij Al-Khawarij ya di antara mereka ada yang hafal Quran, banyak dari mereka yang hafal Quran. Dan tidak sedikit dari mereka juga yang meriwayatkan hadis. Ya. Al-Bukhari dan Muslim sendiri memakai beberapa perawi-perawi yang yang notabene Khawarij. Ya. Khawarij. Berpaham khawariji. Tapi dipakai juga hadisnya. Ya. Karena kalau dibuang semua hadis ahli bid'ah maka akan terbuang banyak dari sunnah. Khususnya ahli bid'ah, ya ahli bid'ah yang yang apa namanya yang berpegang kepada kejujuran seperti khawarij dia tidak mau bohong. Ya, haram bagi mereka bohong, bahkan orang bohong bisa dikafirkan. Ya, atau sesar ini eh, kecuali ahli bid'ah seperti golongan karramiyah yang menghalalkan bohong. Ulama tidak mengambil hadis mereka. Jadi ya sebagian mereka juga meriwayatkan hadis yukanifidin, Tapi mereka sesat. Rasulullah memfonis mereka sesat. Rasulnya yang memfonis mereka sesat. Yaquluna khaira qaulil qaulil bariyah. Mereka mengucapkan sebaik-baik ucapan manusia, hamba, yaitu apa? Hadis Nabi. Firman Allah mereka sampaikan. Bahkan mereka berdalil dengan ayat. Inil hukmu illa lillah. Untuk akidah mereka yang sesat. Mengkafirkan kaum muslimin. Di mana letak kesalahan mereka? Mereka membaca ayat yang sama dibaca dengan Abdullah bin Abbas. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tapi mereka sesat gara-gara ayat tersebut. Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin karena salah di dalam memahaminya. Allah merendahkan yang lainnya dengan kitab ini karena salah memahaminya, Ikhwanul Ya, oleh karena itu Imam Abbas mengatakan, ya bukan kekufuran seperti yang kalian pahami wahai kaum Khawarij. Akan tapi itu adalah kufrun duna kufrin. Ini paham sahabat namanya. Sementara mereka Khawarij paham mereka sendiri. Sesat mereka Ikhwanul fillah. Allah wa iyyakum jami'an. Walaisal kufru kama tadhhabuna ilaihi kata beliau kata Ibnu Mas'ud ah, eh, afwan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi walakin huwal kufru dunal kufri. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Ada di sana kufrun akbar, ada di sana kufrun asgar. Ada kufrun duna kufur. Zulmun duna zulm. Nah, dibuat oleh Al-Imamul Bukhari di dalam babul iman. Ikhwanifiddin. Zulmun duna zulmin. Kufrun duna kufrin. Bahwa di sana ada kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan serta merta. Bagaimana khawarij? Apa yang mereka baca? Ayat itu juga. Nafsul ayah, ayat itu juga. Tapi mereka menjadi sesat. Ya, mereka sesat karena mereka tidak merujuk kepada pemahaman Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian ikhwan fiddin azani Allah wa yakum jami'an fa kullun yaddai al-intima ilal kitabi wa sunnah. Jadi itu sebab ya kelompok-kelompok firqah-firqah yang sesat dahulu sampai sekarang tersesat dari jalan Allah, dari jalan sunnah. Yaitu mereka tidak menegaskan masdarus salis huwa as-salafus salih ya berpedoman atau eh, berpegang kepada pemahaman as-salafus saleh khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ahlu sunnah adalah orang yang paling paham tentang sunnah. Di sini ada kalimat yang diriwayatkan dari Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, beliau berkata, "Idza jadalakum ahlul ahwa' wal bid'ah bil Qur'an fajadiluhum bis sunnah fa innal Qur'an hammalu wujuh jika datang ahlul ahwa wal bid'ah ahli bid'ah datang kepadamu berdebat denganmu dengan membawa ayat Al-Qur'an maka patahkah patahkanlah argumentasinya dengan sunnah wajadiluhum bis sunnah kenapa al Qur'an fa'in al Qur'an hamal wujuh. Karena Qur'an bisa ditarik ulur, diartikan ke sana kemari, ikhwani fiddin. wa iyyakum jami'an. Bisa diartikan ke sana kemari, bisa dibawa ke sana kemari. Kalau tidak ada standarisasi di dalam memahaminya. Walimadza qala Umar hadhil kalimah? Kenapa Umar mengucapkan kalimat tersebut? Kata beliau, Akul Ya Syekh Albani mengatakan min ajli dzalika. Karena itu, karena firman Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Allah Subhanahu wa taala telah, ber, telah berbicara kepada nabinya, wa, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Telah kami turunkan kepada kamu adzikra yaitu Al-Qur'an litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Qur'an diperjelas dengan As-Sunnah. Ya. Dan Quran dan Sunnah diperjelas dengan apa? Pemahaman as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, di sana ada sebahagian kaum muslimin yang hanya bersandar kepada keahliannya di dalam berbahasa Arab. Karena sudah pakar ahli di dalam bahasa Arab, dia merasa bisa memahami syariat tanpa perlu pedoman yang ketiga ini bahkan ya turo coba antum lihat kata beliau hal yastati muslimun arabi apakah mampu seorang muslim arabi artinya ber, ya dia orang Arab Arab ini asli bahasanya dan lain sebagainya huwa kama yuqal bahkan dia dikatakan sibaweh pada zamannya ah, atau sibaweh pada zaman ini Ya, bawah pada zaman ini. Ini mungkin gelar yang tinggi bagi orang yang ahli dalam bahasa. Ya, di apa namanya? disebut dia si bawah pada zaman sekarang. Ya, pada zamannya si bawah nggak ada tandingannya. Ya. Bahkan buku si bawah ya, judulnya ya, judulnya diberi Alkitab. Nah, kalau antum ada jumpa di dalam buku-buku ya, buku-buku pelajaran Alkitab Ya, dalam dalam ilmu nahu ya. Maka yang dimaksud dengan Alkitab di dalam ilmu nahu itu adalah buku Sibawe. Dijadikan rujukan. Begitulah. Kalau adalah kata Syekh Albani seorang orang sekarang ini yang disejajarkan dengan Sibawe. Walaupun mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada. Fil ma'rifah bil lughatil arabiyah wa adabiha. Di dalam pengetahuannya berbahasa Arab dan di dalam adab-adab bahasa Arab yaitu dalam ilmu adab dan usul uslub-uslubnya pokoknya dia pakar lah kita katakan hal yastati ayyafham al-Qur'an min ghairi tariqi rasulina bisakah dia memahami Al-Qur'an tanpa penjelasan dari nabi hanya bersandarkan kepada kepakarannya di dalam berbahasa Arab tidak bisa ya Orang-orang Hanafi yang bermadhab Hanafi telah tergelincir di dalam bab ini. Mereka ada di dalam kaedah usul fikih mereka bab am dan khos. Jadi bukan am dan khos seperti yang dikenal di kalangan ahli hadis. Khos menurut mereka adalah bahwa setiap kata di dalam nas-nas syar'i memiliki makna khusus yang sudah diketahui secara bahasa, tidak perlu penjelasan tambahan. Itu maksudnya khas di dalam kaedah usul fikih menurut madhab Hanafi. Jadi menurut mereka begini, ruku itu adalah adalah khas. Khas ya, lafal ruku adalah khas. Khas bermakna ini adalah kata yang sudah memiliki arti yang khusus, yang sudah dikenal, tidak perlu penjelasan tambahan. Ruku itu adalah inhina, yaitu merunduk. Jadi orang yang sudah merunduk, sudah disebut ruku. Jadi sekedar merunduk gini saja, ya, dia sudah disebut ruku. Sujud kata mereka. Ini ini ada di dalam mazhab Hanafi ya. Sujud kata mereka itu juga khos. Maksud khos apa? Yaitu sujud sudah memiliki makna yang khusus di dalam bahasa. Yaitu apa? Wadu'ul jabah alal ar. Meletakkan dahi di atas lantai. Maka kalau seorang sudah meletakkan dahinya di atas lantai, dia sudah dikatakan sujud. Kenal sujud adalah lafal yang khas. Menurut mereka, coba lihat. Ya kita katakan hati-hati belajar usul fikih, apalagi yang belum menekuninya dengan secara mendalam, ya karena banyak di sana kaidah-kaidah kalamiyah, ya bukan artinya kita melarang belajar usul fikih tidak salah keliru, ya kita harus belajar khususnya para penuntut ilmu. Ilmu usul fikih adalah salah, salah satu cabang ilmu yang penting, tapi perlu kita saring, jangan asal ambil khususnya di dalam bab usul fikih. Bayangkan di dalam usul hadis saja ya, kaidah-kaidah ilmu kalam sudah menyusup masuk ke dalam. Kalau nggak tahu, nggak nggak paham, kita juga bisa terjebak di dalam kaidah-kaidah kalamiah di dalam ilmu mustalah hadis. Apalagi di dalam ilmu usul fikih yang mayoritas rata-rata kaidah yang diambil darinya berasal dari ilmu kalam. Termasuk ini nih, Manis sekali permainan orang-orang Hanafi ini. Lalu bagaimana? Mereka katakan kalau orang sudah meletakkan jabah di atas lantai, yaitu kening di atas lantai, sudah sujud dia. Walaupun kedua tangan dan kakinya tidak berada di atas lantai begini. <laughs> Itu disebutkan di dalam buku-buku fikih mereka, ikhwan ya, Oleh karena itu antum lihatlah Ya, orang-orang Hanafi, kalau antum pernah jalan-jalan ke Pakistan, bagaimana salatnya? Salat patok ayam. Ya, sujudnya begini saja, rukuknya begini saja, naik dia. Ya, sujudnya juga begitu, Bu. Ah. Ah, mereka mengambilnya dari kaedah-kaedah tersebut Ifidin. Enggak bisa Seorang muslim bagaimanapun pakarnya di dalam bahasa Arab dia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah hanya berdasarkan bersandarkan kepada keahliannya di dalam berbahasa Arab. Nggak bisa, Ikhwanifidin. Ya, maka al-jawab kata Syaikh Albani, la, tidak, tidak bisa. Sebab kalaulah bisa demikian, maka sia-sia Allah Subhanahu wa taala mengatakan litubayyana nasi manuzila ilaihim. Ini abas dan mustahil, tidak mungkin wahasa kalamilah ayakunafihi ayi ayyi abas. Tidak mungkin Allah ada sia-sia di dalamnya ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Cok, kalaulah semuanya seperti yang yang dikatakan oleh orang-orang Hanafi tadi. Yaitu semua lafal-lafal di dalam syariat ini khas. Sampai mereka katakan tawaf itu khas. Artinya berkeliling, mengelilingi sesuatu. Oleh karena itu mereka mengatakan ber, berkeliling bagaimanapun caranya. ya Walaupun dipecah-pecah. Keliling satu dulu, istirahat besok satu lagi. Itu dikatakan tawaf menurut mereka. Walaupun tanpa bersuci menurut mereka. Ya. Nah demikian. Jadi tidak bisa. Ya, idan man arada hamal Qur'an min ghairi tariqir rasul faqad dalla dalalan ba'ida. Jadi orang yang berusaha memahami Quran tidak melalui cara jalur Rasul, maka dia telah tersesat dengan kesalahan yang sangat jauh. Kemudian mungkinkah seorang memahami Al-Quran dan Sunnah min ghairi tariki sahabah? Ya, tanpa melalui jalur sahabat? Jawabnya juga la. Alasannya, dzalika li'annahumul ladzina naqalu ilaina. Karena mereka lah yang menukil sunnah itu kepada kita. Banyak kita katakan ikhwan fillah, lafal-lafal di dalam sunnah itu diperjelas sendiri oleh sah sahabat. Saling memperjelas satu sama lainnya ya itu dijabarkan, dituangkan, lalu diterapkan oleh para sahabat bagaimana cara memahami menjalankan hadis ini. Mereka yang menukil semua itu kepada kita. Yang pertama lafzul Quran. Lafal Quran. Ya, antum baca Quran. Siapa yang menukil lafzul Quran kepada antum? Kepada generasi ini. Generasi Islam sesudah sahabat. Siapa yang menukilnya? Lafzul Quran alladzi anzalahu Allah ala qalbi Muhammad. Siapa yang menukil? Sahabat. Demikian juga perbedaan kiroah. Kalau antum belajar ilmu kiroah, di sana ada riwayat-riwayat. Hafsan Asim, riwayat Qalun dan lain sebagainya. Dari mana riwayat itu? Ujungnya kemana? Sah? Sahabat. Sampai lafal Quran, ikhtilafur riwayat di dalam kiroah itu juga yang apa namanya ujungnya rujukannya itu ya bermuara kepada sahabat ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an wasanian dan yang kedua naqalu lana bayanahu mereka yang telah menukil kepada kita juga penjelasannya yaitu sunnah ya hunala buddali min waqfah arju antakuna kasirah nah di sini ada beberapa ya perlu apa namanya perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu anwaul bayan an-nabawi, yaitu jenis-jenis penjelasan nabawi. Bayanu an-nabawi ala salasati anwa. Penjelasan nabawi, al-bayanun nabawi itu ada tiga jenis. Lafzan wa fi'lan wa taqriran. Ada yang berupa ucapan sabda, ada yang berupa perbuatan dan ada yang berupa takrir, persetujuan. Lafalnya, siapa yang menukil? Ashabuhu, sahabat-sahabat beliau. Demikian juga perbuatannya, siapa yang menukil? Juga sahabat-sahabat Rasulullah. Penetapan atau persetujuan beliau, siapa yang menukil? Juga para sahabat Rasulullah. Min adli dzalika la yumkinuna an nastaqilla fi fahmil kitabi wa sunnah ala madarikinal lughawiyah. Oleh karena itu nggak mungkin kita bisa ya berdiri sendiri, independen di dalam memahami Quran dan Sunnah hanya berpatokan kepada kemampuan berbahasa. Bahasa Arab untuk mendukung, bukan menjadi sandaran. Kalau antum belajar bahasa Arab, coba dipertegas dulu. Antum belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk jadi TKI, itu lain cerita. Atau antum bahasa Arab supaya pinter lalu bisa memahami sendiri Quran dan Sunnah? Salah. Al kita belajar bahasa Arab untuk mendukung kita memahami. Ya, memahami apa? Bayanun nabawi tadi. Baik lafdan, fi'lan, atau takriran. Mendukung, untuk mendukung bukan kita menjadikan itu sebagai patokan, sebagai sandaran untuk memahami Quran dan Sunnah. Nah itu bisa jatuh dalam kekeliruan. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib. Ya, afwan yukhanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin sampai di sini dulu uh, pertemuan kita pada malam ini karena keterbatasan waktu. Ya, di sini ya ada uh, sesi tanya jawab sampai jam 9 WIB. Ya, kira-kira setengah jam ya seperti yang di, diumumkan di sini ya afwan kalau ya kita katakan ada kekurangan atau ketidakjelasan bisa di, di apa namanya dipertanyakan atau diajukan dalam bentuk pertanyaan di dalam majelis ini ya Ikhwatal Islam azanillah iyakum demikian sesi materi dari pembahasan uh, sebagian dari inti dakwah Syekh Al Albani rahimallahu bersama Ustaz Abu Ihsan Al Maidani dan uh, kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda juga yang akan berpartisipasi untuk bertanya di line telepon 8236543. Halo Ustaz. Ya, uh, ada pertanyaan via telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana? Dari Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok dengan Pak siapa? Ibnu Sawar. Ibnu Sawar. Silakan dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam eh, sekarang muncul berbagai lembaga-lembaga dakwah Ustaz. Ya. Eh, dan mereka mengatasnamakan salafi itu Ustaz. Dan rujuk-rujukannya juga eh, salaf kitab-kitabnya. Yang jadi persoalan buat saya, apakah saya boleh mengambil ilmu dari mereka Ustaz? Itulah. Itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya, ikhwani fi din azani Allahu ya jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani fi din azani Allahu wa ya jami'an. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada hari ini ya, dakwah salaf adalah dakwah yang sudah dikenal oleh eh, sebahagian besar masyarakat muslim di Indonesia hingga ya ini merupakan eh, salah satu eh, karunia dan inayah eh, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya dan merupakan nikmah darinya diterimanya dakwah salaf di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu salah satu ekses yang timbul dari situ adalah banyaknya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan e, salaf hingga semua ya semua apa orang berusaha atau sebagian dari kelompok-kelompok tersebut berusaha me menempelkan label salaf ini pada kelompok-kelompok mereka pada jemaah-jemaah atau lembaga-lembaga yang mereka dirikan atau yayasan-yayasan yang mereka dirikan dalam hal ini khonifidina azanillahu wa iyyakum jami'an kita tidak terlalu ambil pusing dengan pengakuan. Karena setiap orang, semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa mengaku. Pengakuan adalah satu pekerjaan yang mudah dan bebas. Ya. Orang-orang asharia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maturidiyah mengaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mereka mengklaim bahwa ketika diucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya mereka Benarkah pengakuan itu? Apakah benar pengakuan itu? Tidak benar. Mereka tidak berada di atas pedoman akidah ahlus sunnah wal jamaah ikhwanifidin. Jadi kita tidak ambil pusing dengan pengakuan. Banyak orang mengaku. Ya, sana sini mengaku. Yang yang menjadi yang menjadi bahan pertimbangan atau menjadi bahan pijakan bagi kita adalah benarkah pengakuan tersebut. Ya apakah benar-benar berada di atas akidah ya usul usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak itu yang menjadi masalah kita perlu camkan di sini ikhwanifidin fiddin itu sesat bukan karena tauhidnya menyimpang ya bukan tauhidnya menyimpang mereka tidak menyimpang di dalam tauhid tapi mereka menyimpang di dalam satu bab di dalam usul sunnah yaitu takfirul hukam, mengkafirkan penguasa, membangkang terhadap penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Ini adalah bentuk kesesatan mereka. Rasul memfonis mereka sesat bukan dari kalangan ahlus sunnah. Walaupun misalnya ada khawarid mengaku saya ini ahlus sunnah atau mengaku saya ini salaf. Isinya apa? Ternyata telah setelah dibuka kancingnya, dilihat dalamnya apa? Takfir al-hukam. Ya, kita tidak ambil pusing dengan pengakuan ikhwanifidin dan kita juga nggak bisa mencegah. nggak bisa kita mencegah. Wah, kamu jangan ngaku-ngaku salaf ya. Ya juga nggak payah juga anu <laughs> gitu ya. Kecuali kecuali kita presidennya. <laughs> Ya kita nggak nggak bisa nggak punya ya mereka mengaku sana mengaku sini ya begitulah dia ya ikhwanifidina azanil ya. tapi kita harus berada di atas basiroh bisa membedakan mana pengakuan yang benar dan maka peng, mana pengakuan yang yang yang yang yang keliru atau yang dusta ikhwanifidin azanillah wa iyyakum jami'an ya jadi jangan ter, terkicuh kan ya sebagian mungkin yang cerita sunnah, kami juga sunnah, kami di atas sunnah, tapi nggak mengerti sunnah itu apa. Ya, sunnah itu apa nggak mengerti. Ya, kitab-kitab ulama sunnah, khususnya di dalam bab-bab usul sunnah, tidak menjadi rujukan mereka. Seperti misalnya usul sunnah Imam Ahmad, ya, syarah usul etikat ahlu sunnah, ya, dan buku-buku sunnah lainnya, syariah. Di mana dijelaskan di situ manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam beberapa poin-poin. Jadi salaf juga sekarang ini apa nuntut ilmu itu penting untuk menamatkan usul sunnah ya poin-poin yang menjadi usul sunnah di dalam ahlu sunnah di kalangan ahlu sunnah wal jamaah di kalangan salaf banyak yang sudah lama ngaji tapi nggak ngerti poin-poinnya ya Hingga nggak tahu mana yang bisa mengeluarkan dia dari sunnah dan mana yang tidak. Wah dia dia sunnah dia, sholatnya masya Allah sunnah. Tapi ketika dibuka baju kencing bajunya apa? Ingkaru adabil kubri, mengingkari adab kubur. Sunnah. Oh, kan. Takfirul mu'minin, takfirul muslimin, sabu sahabah, sunnah. Bukan. Ikhwani fiddina Allah wa jami'an. Hanya saja kita perlu sadar bahwa kita hidup di zaman kebodohan. Banyak kaum muslimin yang terjebak ke dalam pemikiran-pemikiran bid'ah seperti itu karena kejahilan. Untuk orang-orang seperti ini kita harus rahim, sayang. Dalam arti kita dakwahi dengan benar, dengan hikmah, dengan kesabaran, tawasi bil haqqi, tawasi bil sabri, tawasi bil marhamah. Banyak orang-orang yang mengaku sunnah tapi sayang nggak mengerti sunnah. Yang mengaku salaf ini salaf, salaf pokoknya salaf lah. Tapi apa? Ya dibuka dadanya, baju kancingnya ternyata dalamnya apa? Pemberontakan terhadap penguasa. Dia belum mengerti. Banyak yang belum ah, tapi ada pentolan-pentolannya yang sengaja secara dusta menisbatkan dirinya kepada salaf ini harus di hindari. Ini harus di apa namanya kita berhati-hati darinya, ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu mungkin jawaban yang bisa disampaikan berkaitan dengan masalah tersebut. Mungkin satu kesempatan lagi Ustaz ya di line telepon. Iya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Iya. silakan dari mana Ibu? Dari Nani, Pak. Di Depok ya, ya. silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, tadi Ustaz menyatakan bahwa orang itu kadang kelihatan seperti salafi tapi setelah dibuka uh, uh, bajunya ternyata banyak uh, kebohongan. Nah, sedangkan orang-orang yang di yang menganggap salafi itu Ustadz begini Ustadz mereka menganggap mereka memang salafi ya sehingga mereka uh, uh, berpendapat begini uh, kita yang ikut salaf ini dianggap merasa paling benar dan merasa yang paling salafi sejati sehingga Eh, kita dianggap uh, menyikapi perbedaan pendapat secara membabi buta, mau menang sendiri dan mengklaim diri paling benar. Nah ini bagaimana Ustadz? Uh, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada pertanyaan dan di sini juga di majelis ini juga ada yang bertanya hampir sama dengan pertanyaan yang nah. ajukan tadi yaitu di negeri kita yang kita cintai ini mungkin sudah lebih dari 20, 72 golongan dan setiap kelompok mungkin kelompoknya mengaku yang paling benar. Ya, apakah men yang menyebabkan saudara-saudara kita itu bisa berpikir seperti ini? Ya, kita sebenarnya nggak perlu pakai klaim-klaiman, pengakuan. Ya. Ikhwan azan azani Allah. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ucapan lisan. Apalah artinya? Orang-orang munafik juga seperti itu dulu. Ya. Jika bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya. Qalu amanah. Iman, mukmin. Benar? Tidak. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi kita yang dituntut dari kita ikhwan fillah bukanlah sekedar pengakuan, tapi pembuktian, penegasan dari kita dan pembuktian, komitmen. Itu yang penting. Orang yang benar-benar mengaku salaf, Ya dia serius tadi di awal kajian tadi saya sebutkan bahwa ya orang yang mukmin muslim ketika membaca firman Allah faakim wajhaka lid hanifa maka tergerak artinya untuk menongkrongi agama ini dengan benar hingga tahu dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa diberi ilmu oleh Allah untuk mengetahui yang hak karena ilmu ya Imam Syafi'i mengatakan fa innal ilma nurun min ilahi wa Allah wa nurullah la yu'ta lil asi. Il, ilmu ini adalah cahaya, ya anugerah dari Allah dan Allah tidak berikan kepada orang yang maksiat. Orang yang punya mental hedonis, munafik, nifak, bohong dalam pengakuannya, dapat taufik dia kepada kebenaran. Benar pengakuannya itu? Tidak, bahkan Allah bisa jadi lebih menyesatkannya menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan pengakuan-pengakuan ini, ya. Jadi antum jangan ambil pusing dengan pengakuan. Enggak ngaku pun antum, tapi antum ya punya komitmen dan menjalankan apa yang menjadi komitmen, komitmen antum itu sudah cukup. Nah, kalau ditanya baru jelaskan. Kalau antum ditanya apakah antum salafi? Ya kalau ditanya ya jawab. Tapi kalau nggak ditanya antum kor-kor apa gunanya antum kor-kor? ya. Ada udang di balik batu. Butuh pengakuan. Apa antum butuh pengakuan? Tidak. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Taib. Kemudian ya dikatakan bahwa kelompok salafi ini adalah kelompok yang eh, apa namanya arogan, mengaku paling benar saja, yang lain salah. Inilah yang benar saja, mengaku paling benar, mengaku dialah salafi yang paling sejati, yang lainnya bukan salafi. Ini juga ikhwani fiddina azan yallah wa iyakum jami'an ya. Ada beberapa tinjauan di sini yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Yang pertama ikhwani fiddin azan yallah wa iyakum jami'an berkaitan dengan pengakuan merasa yang paling benar. Apakah boleh kita menganggap menyatakan bahwa salaf inilah yang paling benar? Ya. Manhaj salaf inilah yang paling benar. Boleh? Jawaban antum salah, wajib. antum boleh apa? Wajib. Ini tadi kita sudah jelaskan bahwa ini bukan istimbat boleh ya apa namanya ya boleh benar boleh salah tidak. Ini adalah nas. Ya, wajib kita menegaskan bahwa manhaj salaf ini enggak ada lagi jalan yang lain untuk bisa sampai kepada pemahaman Quran dan Sunnah yang dengan benar kecuali dengan jalan ini. Ini berdasarkan suatu ya kita katakan e, penetapan berdasarkan nas Quran dan Sunnah. Tadi sudah kita jelaskan, ya sudah kita jelaskan tadi ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itu merupakan suatu kewajiban menegaskan inilah dia manhaj yang paling benar. Ya, enggak ada keraguan lagi, kita enggak ragu lagi. Kalau masih ragu-ragu ya mas dipertanyakan dulu. Selama ini dia ngerti enggak apa maksudnya Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus Saleh. Ya, nah demikian ikhwanifidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Apakah itu suatu sikap yang salah? Tidak, ikhwanifidin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Bukan sikap yang salah, ya. Bukan sikap yang salah. Nah, kemudian berkaitan itu mengenai apa namanya merasa yang paling benar. Ya, kalau kita tidak merasa benar, itu perlu <laughs> lebih lebih perlu dipertanyakan lagi. Ya, ya seperti orang-orang yang eh, orang-orang munafikin yang terombang-ambing la ilaha ula wa ilaha ula. Itu orang yang tidak punya pendirian, alias hamjun ria, atba'u kulli naik. Itu ciri orang awam yang mengikuti kemana angin berhembus. Masih ragu, wah kayaknya ke sana benar juga, ke sini benar juga. Akhirnya jadi susi. <laughs> Sunnah tadi, kan begitu. Kanifidina ah. azan. Lihat ke kanan kayaknya benar, lihat ke kiri kayaknya benar. Akhirnya tampillah dia kepada satu kesimpulan yang bodoh, apa? Kita nggak boleh mengklaim paling benar. Ya orang dia masih bingung, Ifanifidin. Awam. Ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan manusia ada tiga. Yang pertama alim robbani, yang kedua ya apa namanya muta'allimun ala sabilin najat. Yang ketiga hamjun ri'a ala adba ukulin naik. Pertama, kedua alim dan penuntut ilmu. Alim dan penuntut dia tahu jalan. Dia menegaskan inilah jalan yang benar. Kalau tidak demikian ya sia-sia ilmunya ikhwan fillah. Allah. Kalau ada penuntut ilmu masih ragu dia, Ah, kayaknya kita nggak boleh mengatakan salafi ini yang paling benar. Mungkin ada jalan lain yang lebih benar. Ya, berarti dia bukan menuntut ilmu ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Ya jadi itu merupakan suatu ya kita katakan hasil dari ilmu yang telah kita pelajari ikhwanifidin, ya. Itu adalah karakter alim robani dan um, al, muta'allim ala sabilin najat tadi. Ya, alim penuntut ilmu yang berada di atas jalan ke keselamatan. Ya, selain itu hamjun ria, awam. Itulah dia yang berkomentar, wah saya kalau saya nggak berani memastikan lah. Mungkin saja di sana bisa benar, di sini bisa benar. Nah, dan kita nggak boleh mengklaim paling benar <laughs> ya, ya. Ya, ini orang yang ya kita katakan belum belum paham ikhwani fiddina Allah wa iyyakum jami'an. Baik, ya jadi demikian. Ya, jadi kita harus menegaskan, menandaskan bahwa manhaj salaf ini adalah manhaj yang paling benar. Boleh? <laughs> Iya. Eh, demikian ikhwanifidina. Nah mengenai ya ahlu sunnah di kalangan ahlu sunnah mengaku dia yang paling salafi. Nah, ini ini penyakit ikhwanifidin sebenarnya ya. Ini penyakit ya. Mengaku yang paling salafi yang lainnya bukan salafi. Ini sebenarnya ikhwanifidin muncul ya dari orang-orang yang yang belum mengerti manhaj salaf itu apa. Ya. Tadi kita di awal kajian ini, ini di awal kajian ini, ya, di awal kajian ini bagaimana tawaduknya Syekh Al Albani. Ya, Syekh Al Albani sampai beliau engganlah dikatakan alim. Beliau mengatakan menegaskan di dalam ya buku beliau ini dalam muhadarah beliau ini aku bukanlah lastu bidzakal mausuf alladzi sami'tumuhu anifa Aku bukan seperti yang diceritakan oleh pembawa acara tadi yang mengatakan beliau begini ah, alim uh, min akhin al fadil dari saudara kami yang mulia tadi kata beliau wa inna ma ana talibu ilmin ini ini kata-kata Syalbani ya aku hanyalah penuntut ilmu la saya akhar bukan yang lainnya bukan yang lainnya itu Syekh Al Al Bani Ikhwanifiddin jadi kita Ikhwanifiddin Ikutlah mereka. Mereka panutan kita di dalam dakwah dan ilmu. Bagaimana mereka berdakwah, ya kita ikuti. Bagaimana mereka menuntut ilmu hingga sukses, itu menjadi panutan bagi kita. Ya, ikhwan Itu yang paling dekat salaf yang paling dekat kepada kita itu mereka. Ya, bagaimana dakwah beliau? Ya, kondisi masyarakat yang beliau hadapi juga tidak berbeda dengan yang kita hadapi di Suria maupun di Yordan. Ya. Bagaimana sabarnya beliau sampai pernah masuk pen penjara karena isu Wahabi. Ya dituduh menyebarkan paham Wahabi. Tapi sabar. Ya, sabar menghadapi manusia ikhwan Ya, Nabi sendiri mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun mimman lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka ya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang disampaikannya itu lebih baik daripada apa? Daripada mukmin ya yang yang menjauh ya, mengurung diri eksklusif kelompok sendiri gitu ya, enggak mau berbaur, enggak mau men, apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya acuh cuek kepada mereka-mereka saudara-saudara kita juga yang belum mendapat hidayah kepada sunnah kepada salaf, kepada pemahaman yang benar dan tidak sabar ketika mendapat gangguan dari mereka. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mudah-mudahan ya itu uh, bisa apa namanya? bisa uh, menjadi jawaban bagi pertanyaan tadi. Wallahu alam. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di dari, dari ikhwan-ikhwan yang hadir di sini. Kami adalah ikhwan yang baru mengaji, belum banyak ilmu yang kami kuasai. Namun syaitan sering masuk ke dada kami dan mengajak kami untuk sombong, angkuh, ujub dan melecehkan ikhwan lain yang baru mulai ngaji. Ya, tolong nasihatnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nggak ada istilah senior junior untuk ngaji ini. Ada sebagian orang dia merasa sudah senior, ini ikhwan senior katanya. Senioritasnya dari sisi apa juga kita nggak jelas, tapi dia merasa merasa saja sudah senior. Nah, kadang kadangnya sudah senior ini juga kalau ngaji juga ogah-ogahan juga atau ogah-ogahan, ogah-ogahan tapi bukan pak ogah. Ya macam serius nggak serius begitu karena merasa sudah tamat kaji ikhwanifidin ini penyakit ikhwanifidin ya Syekh Al Albani nggak akan menjadi Al Albani seperti yang antum lihat dengan sikap yang seperti itu dengan ketawaduan terus belajar rendah diri tidak akan bisa menuntut ilmu dua orang mustakbir wa mustahin orang yang malu-malu dan orang yang sombong ikhwanifidin ya Apalagi Nabi telah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar bidarrah dari kesombongan. Ya, sikap yang sombong itu bisa menyurus kepada batarul hak menolak kebenaran. Ya karena yang nasihati junior dia tolak ya, Ah, kamu kan baru ngaji katanya. ngaji dulu katanya. Ya kadang-kadang dengan argumen-argumen yang nggak nggak bisa diterima ikhwan Nah, kemudian bisa menjurus kepada ghamtun nas. Merendahkan orang orang lain ikhwan fillah. Azan wa iyyakum jami'an. Jadi perlu ketawaduan. Ya, dulu para ulama bangga dengan statusnya sebagai penuntut ilmu dan itu yang ditegaskan oleh Syekh Al Albani di sini. Aku tidak lain hanyalah penuntut ilmu, bukan yang lainnya. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi sikap-sikap seperti itu dahulu para salaf mereka hadir ke majelis ya mereka melihat adab, mereka belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Tadi sudah kita sampaikan, kalau untuk ilmunya mungkin antum baru paham 3 4 hari atau mungkin 3 4 tahun sesudah majelis ini. Dari apa yang disampaikan oleh guru atau muallim atau ustadz. Tapi ada satu perkara yang mungkin langsung masuk ke dalam benak antum masuk dalam rekaman hati antum yaitu apa? Adab. Ikhwanifidin. Rahim. Oleh karena itu dikatakan dari ribuan yang datang ke majelis Imam Ahmad hanya 100, 200 yang benar-benar penuntut ilmu yang ngertilah apa yang disampaikan oleh Imam, Ahmad. Selainnya mereka melihat adab Imam Ahmad Ikhwanifidin. Jadi adab di dalam menuntut ilmu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu itu sendiri. Bahkan adab merupakan bagian dari ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, demikian ikhwanifiddin rahiman. Dan merupakan salah satu kesuksesan seorang penuntut ilmu adalah dia menjaga adabnya, khususnya lisan, sikap, ya. Dia memilih kata-kata yang beradab. Ya, kepada sesama rekan akron maupun apalagi kepada gurunya ikhwanifiddin. Allah wa iyyakum jami'an. Jadi keberkahan ilmu itu akan muncul Ya banyak orang yang menuntut ilmu tapi enggak mendapat berkah ilmu karena mengabaikan sisi adab. Ya, ya, mengabaikan sisi adab. Khonifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi hindari sifat angkuh, sombong, ujub, apalagi melecehkan orang lain, ikhwanifiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. bagaimana istiqomah dalam membaca dan bagaimana cara membaca dengan baik. Ya. Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Pertama yang harus antum pasang adalah niat. Harus ada niat. Dengan niat, apalagi niat yang benar-benar ikhlas kepada Allah, satu amalan akan menjadi awet, lestari ikhwan Tapi kalau nggak ada niat, Ya, kalau nggak ada niat, nggak ada niat dia baca, ya mungkin atau niatnya melenceng, ya, nggak ada niat yang ikhlas di situ, itu nggak akan bertahan. Salah satu salah satu eh, apa namanya tanda untuk untuk bisa membedakan, mendeteksi apa niat antum benar atau tidak, lihat dari kelanggengan amal itu, ikhwanifidin. Ada amal yang ambisius, ya, nggak ada perhitungan, ya, maklumlah baru sepertinya baru sadar begitu ya begitu baca buku satu malam habis dibaca lima buku habis itu lima bulan nggak baca buku-buku lagi Hanifidin lebih bagus ya caranya adalah ya Nabi telah menganjurkan kepada kita metode di dalam apa saja untuk mempertahankan amal apa saja termasuk di dalamnya membaca adalah Ya, habbul a'mali ilallahi muha wa ingkola. Ya. Yang amal yang paling disukai Allah adalah apa? Yang berkesinambungan. Lebih bagus meningkat, tapi terus menerus daripada banyak terus tumbang. Ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Uh, ada yang bertanya, Ustaz Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari uh, Khawarij. Ya, benar. Padahal Rasulullah mm, bersabda, apabila kamu menjumpai Khawarij maka bunuhlah mereka. Karena mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Hadis itu juga benar. Dan eh, Bukhari meriwayatkan dari Khawarij juga benar, benar terjadi maksudnya. Dan Nabi juga benar-benar menyatakan ya, ya tentang perintah untuk memerangi kaum Khawarij. Cuma ya antum memahami hadis ini bagaimana? Hah? Ah, apa yang antum pahami dari hadis Nabi tadi? Apakah antum keluar dari masjid ini orang cari orang Khawarij? Tidak. <laughs> Siapa mereka yang Rasulullah katakan Ya, apabila kamu jumpai mereka maka bunuhlah mereka. Siapa itu? Khitab ini ditujukan kepada siapa? Ah, Wali waliul amri. Ya, kalau waliul amri menyuruh mobil memobilisasi kaum muslimin untuk memerangi khawarij, apa kata untuk tolak? Tidak. Jadi khitab ini ditujukan kepada waliul amri yukanifidin. Bukan orang per orang langsung keluar dan <laughs> mencari. Ya, ya tidak salah. Salah di dalam menerapkan memahami hadis ini yukanifidin. Maka dari itu pemahaman dalam hadis-hadis Nabi itu penting ya. Baik. Hmm. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Eh, peraturan-peraturan yang disepakati di kalangan kaum muslimin yang tidak bertentangan dengan Islam itu di dibolehkan. Ya. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh kaum muslimin di antara sama mereka ya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu boleh. Ikhwanifidin. Karena pada dasarnya itu tidak. Ya, Al-Quran juga menegaskannya. Rasulullah SAW juga menegaskannya. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun walau mi'atu syart. Semua syarat-syarat yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah laisa fi kitabillah bahwa batilun walau mi'at syarat, walaupun seratus syarat, walaupun seratus peraturan, walaupun seratus sila seribu sila, berapa sila nggak ngerti kita ya. Ya. Kalau bertentangan dengan kitabullah batil walaupun seratus syarat. Wal mu'minuna ala surutihim. Hadis yang lain Nabi mengatakan mukmin harus mentaati syarat-syarat yang telah disetujuinya dengan catatan tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah ikhwanifiddin azan wa iyyakum jami'an ya jika seorang penguasa berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah maka kedudukannya keadaannya tidak lepas dari lima perkara yang telah dijabarkan oleh para ulama jika dia memandang bahwa hukum Allah ini sejajar dengan hukum manusia, dia bisa kafir. Kalau dia beranggapan bahwa hukum manusia lebih afdol daripada hukum Allah, kafir. Kalau dia berkeyakinan bahwa hukum Allah tidak bisa diterapkan pada masa sekarang ini, maka dia bisa juga jatuh kafir. Menurut perincian yang telah dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Nah demikian ikhwan fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik Ustaz, kita angkat satu pertanyaan dari telepon saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Silakan dari mana Pak? Hadi di Bitung Pak. Silakan Pak Hadi. Alhamdulillah saya bisa masuk bersusah payah saya pati akhir. Iya silakan. Uh, pertanyaan saya pertama saya mohon doa kepada saudara-saudara pendengar roda dan Ustadz yang saat ini memimpin acara ini Mudah-mudahan saya istiqomah dengan manhaj salaf ini. Iya. Kemudian pertanyaannya, saya punya kawan yang mungkin umurnya sama, cuma ilmunya sudah lama. Dia terus terang jebolan pondok pesantren di Jawa Tengah di Rembang. Uh, intinya dia sudah paham segala macam ilmu dalam tanda kutip Ustaz ya Kemudian bagaimana celah kita untuk menyampaikan sementara ilmu yang saya pahami masih sedikit. E, sekarang beliau ini, kawan saya ini sudah punya pesantren gitu Ustaz, di Jawa Barat, di eh, Jakarta Barat. E, bagaimana menyampaikan ke beliau ini cara atau celah sementara dia sudah banyak apa lama di pondok gitu Ustaz. Demikian. Baik. Syukur, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Yang pertama ya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah semoga memberikan keistiqomahan kepada uh, saudara penanya tadi. Dan yang kedua ya kita patut syukuri yaitu ke semangatnya ya, kegigihannya dan uh, semangatnya di dalam berdakwah menyampaikan dakwah salaf ini kepada orang lain. Dan yang kedua yang juga patut kita eh, apa namanya yang patut juga kita uh, syukuri di sini darinya adalah dia menyadari kekurangan penanya tadi menyadari kekurangan ilmunya di dalam berdakwah. Ini adalah satu poin-poin yang sebenarnya sudah menjadi jawaban bagi pertanyaan beliau tadi yaitu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu motivasi kepada setiap muslim yang menjadi perantara dapatnya seorang lain eh, eh, eh, dapatnya orang lain kepada hidayah Islam. Nabi mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, andai kata ya melaluimu ya seorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki onta-onta yang merah yaitu harta yang sangat berharga pada masa itu. Kemudian mandalla ila khairin falahu ka ajri kami, eh, ka ajri fa'ilihi. Ya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan dalla ila khairin kami eh, falahu misla ajri fa'ilihi. Maka baginya seperti pahala yang melakukannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man abila biha wala yunqasu min ujurihim syai'a. Barang siapa mencontohkan satu perbuatan sunnah yang baik, ya maka baginya pahala dan pahala bagi orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka itu sedikit pun. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi yang lainnya memberikan tergib, yaitu motivasi kepada kaum muslimin untuk menyampaikan agama, menyampaikan din ini kepada umat manusia manusia sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing walaupun mereka cuma menunjukkan saja tapi kita sudah berperan di situ punya saham di situ ikhwan fillah dan Allah la yudhi'u ajrul amilin Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal nah bagi eh, Bapak penanya tadi ya misalnya tidak bisa melalui kita jangan paksakan melalui kita melalui orang lain melalui media lain, kita perkenalkan, kita tunjukkan jalan. Kadang-kadang ada orang yang kalau mendengar suara kita saja dia sudah marah. Iya. Tapi kita paksakan juga supaya dia mau mendengar kata-kata kita. Itu kan menjadi percuma. Ya. Bisa kontraproduktif Bahkan sebaliknya dia jadi benci seharusnya dia sudah mulai sudah mulai simpati begitu, tapi karena kita paksakan dengar suara kita sudah udah malas dia sebenarnya, udah benci kali dia. Ya jangan paksakan melalui lisan kita, melalui lisan orang lain. Allah tidak akan menyia pahala orang yang sudah beramal. Ya, nah, Allah Maha tahu bahwasanya itu melalui kita dan ikhlas ikhwan fillah. Azan ah, ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita tidak ngejar sebutan kan begitu. Wah, dia tuh dapat hidayah melalui saya. Tidak, jangan. Allah wa Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Taala. kita hanyalah media perantara. Kita hanyalah ya kita katakan penyampai nama anta mundir. hanyalah orang yang memberikan peringatan. Innama 'alaikal balagh wa alaina wa alaina al-hisab. Sungguhnya atas kamu kewajiban kamu menyampaikan Kewajiban kami menghisap. Hidayah di tangan Allah. Rasulullah tidak bisa memberi hidayah kepada paman beliau. Yang sangat diharapkan masuk Islam. Inna la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi mayyasha Nah, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain perlu kita mengetahui cara-caranya ya dengan hikmah. Dan kadang-kadang ya di dalam menasihati Orang tua saja Yukanifidin. Kadang-kadang kita harus melalui orang lain. Karena mungkin orang tua melihat kita sebagai anak ya yang belum banyak makan asam garam kehidupan dianggap kecil. Maka mungkin kita perlu orang lain yang sebaya, yang sekufu dengan orang tua kita untuk sampai hidayah itu kepada orang tua kita. Coba lihat perjuangan Abu Hurairah agar ibunya dapat hidayah. Dia minta kepada Nabi doa, "Ya Rasulullah, doakan ibuku supaya menerima Islam." Karena sebelumnya kalau Abu Hurairah menyampaikan dakwah Islam kepada ibunya selalu ditolak. Nah, begitu Nabi berdoa, dia datang kepada uh, ibunya, dia datang ibunya. Ya, begitu lihat Abu Hurairah, ibunya langsung menyatakan kesediaannya masuk Islam. wa iyyakum Jadi faktor doa juga. Faktor doa. Ya, jadi itu kembali kepada ke, keseriusan kita, keikhlasan kita. Kalau memang kita ingin menyampaikan al-haq ini kepada masyarakat, kepada orang, kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang cinta, kita cintai, kita harapkan dia ya, maka coba perhatikan prosedurnya, caranya, ya. Antum mungkin lebih tahu kondisinya, ya. Karena kondisi setiap tempat dan setiap daerah apa yang dihadapi oleh masing-masing kita itu berbeda-beda. Ya. Nah, mungkin tadi kita katakan dia nggak mau mendengarkan dari lisan kita. Ya, jangan paksakan dia harus menerima hidayah dari lisan kita. Nggak ada keharusan harus seperti itu. Mungkin dari lisan orang lain. Mungkin dari orang lain yang didengarnya, yang didengarnya. Sampaikanlah tolong begini begini begini. Ya, ada orang-orang yang terlalu memaksakan. Ya, ngotot kali dia. Ada kadang orang jadi takut gara-gara dia terlalu ngotot. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iya. anak itu saja mungkin yang apa namanya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang e, berbahagia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya barokahnya kepada kita menurunkan rahmahnya sakinahnya kepada kita semua dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas uh, jalan sunnah ini di dalam jalan uh, uh, akidah salaf ini di dalam di atas manhaj salaf ini hingga kita bertemu hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Nah demikian saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu qaribun mujibud da'awat. Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Wa astaghfiruka Wa atubu ilaik